السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بابا بابا ibu-ibu, dan jamaah sekalian Masjid ada yang mudah-mudahan semuanya selalu mendapat keberkahan dari Allah Ta'ala. Saya ini sebetulnya bingung apa yang disampaikan gitu kan. Soalnya pas datang pertama itu langsung dibeginikan sama agak Natalis ini. Ustaz, nanti jangan bahas Ramadan, tak bosan Ramadan terus katanya. Ini bis apa sih disampaikan ini? Di pangapun nanti kalau ngelantur nggih pun maitu kula nggih maitu beliau mawon. Jadi begini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah taala ini. Untuk menghilangkan kebingungan saya, saya mau bertanya dulu. Panjenengan semua pengen diampuni Allah mboten? Pengen nggih semua ya. Ada yang masih ndak wawuh mbek kancani? Ada yang ketika berjumpa melengos Nah kalau gitu yang percuma nih poso kalau so poso lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Muslim Bapak Ibu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau bersabda begini tuftahu abwabul jannah dibuka pintu-pintu surga kulla yaumil isnaini wa yaumil khamis setiap hari Senin dan hari Rabu dalam Rabu apa Kamis? Kamis. Fayaqfirullahu azza wa jalla maka Allah azza wa jalla mengampuni kulla abdin la yushriku billahi syai'a. Allah azza wa jalla mengampuni setiap hamba yang tidak berbuat syirik sama sekali illa rojulan. Nah, kecuali satu orang yang mudah-mudahan bukan kita illa rajulan kana bainahu wa baina akhihi syahna kecuali seseorang yang antara dia dengan saudaranya ada masalah ada permusuhan fayaqul maka Allah berfirman anziru hadaini sik sik sik bahasa kita ini anziru hadaini tunggu dulu tunggu dulu jangan diampuni hatta yastaliha sampai dua orang ini ber hadis sahih riwayat Imam Muslim Bapak Ibu. Nah ini saya kira hadisnya jelas berkaitan dengan Ramadan tetapi ini Ramadannya beda di pembahasannya ya mudah-mudahan belum pernah tersampaikan ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala Adakah di antara kita yang ingin puasanya nggak diterima? Tidak ada tapi faktanya Bapak Ibu nanti pada hari kiamat itu banyak orang itu kaget. Kenapa kaget merasa di dunia amale wokeh gitu kan? Wis puasa, wis iktikaf, wis infak, macam-macam haji umroh, tapi amalnya amblas. Kenapa? Nah ini mesti kita ketahui jangan sampai amal kita itu amblas Bapak Ibu. Dan Allah menjelaskan itu dalam surat Az-Zumar وبدا لهم malam الله ما لم ayat berapa Ustaz? nanti panjenengan buka mulai awal sampai akhir ketemu insyaallah wabada lahum dan tampak bagi mereka minallah dari Allah kata Ibnu Katsir berupa hukuman berupa adab berupa siksaan malam yakunu yahtasibun yang dahulu nggak pernah sama sekali mereka perkirakan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala Tujuan Allah Ta'ala mensyariatkan puasa ini kan Agar la'allakum tatakun ya Kutiba alaikum siyam Kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tatakun Nah makna takwa ini yang banyak dari kita termasuk saya Itu nggak ngerti apa sih makna takwa di sini gitu jadi seakan-akan puasa itu gak mangan, gak ngombe, gak jimat, wis mari, tidak seperti itu Bapak Ibu. Ya? Jadi banyak orang berpuasa, banyak orang qiyamul lail nggak mendapat pahala apa-apa. Ini saya nggak menyebutkan hadisnya nanti karena apa Natalis pun bosan wes apal katanya. Jadi saya kira habis intinya begitu. Banyak orang puasa, banyak orang qiyamul lail tapi tidak oleh opo-opo. Amilatun nasibah beramal tapi capek tok. Tasla naron hamiyah kemudian masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Berkaitan dengan makna takwa, kalau disinkronkan dengan surat Ali Imran, silakan dibuka. Ayat 133 sampai 135. Kan Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah وجنة عرضها السماوات والأرض lil للمتقين bersegeralah kata Allah ayo segera menuju ampunan dari Rob kalian dan surga yang masya Allah luasnya seluas langit dan bumi disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah makna takwa <clears throat> jika disinkronkan dengan disyariatkannya puasa kan juga sama-sama bertakwa Bapak Ibu Berarti orang itu dikatakan bertakwa dan diterima puasanya ketika ini apa? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Senantiasa infak. Baik dalam kondisi lapang maupun sempit terus infak. Dan merasa meskipun infak sebanyak apapun ya Allah ini jangan-jangan nggak diterima sama Allah Taala. Terus tak infak menerek gitu. Gitu, Pak. <clears throat> Jadi jangan sampai kita itu seperti orang munafik Bapak Ibu. Gimana orang munafik itu? Orang munafik itu berinfak juga cuma merasa berjasa. Makanya jangan sampai kita berinfak terus merasa berjasa. Iki orang infakku ngono kamu melaku masjid dakwah. waktu itu munafik itu. Ya, jelas gak diterima puasanya itu masih puasa setahun itu misalnya. Nah, Allah Ta'ala Bapak Ibu menjelaskan dalam surat Al-Munafiqun tentang ciri-ciri orang munafik. Jadi orang munafik ini mengatakan beranggapan bahwa para sahabat muhajirin senantiasa eksis di sekeliling Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gara-gara infak mereka. Makanya pentolanya yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul berkata, La tunfiqu ala man inda Rasulillahi hatta yanfaddu. Jangan berinfak kepada orang-orang yang di sekeliling Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar mereka buyar. Dibantah sama Allah. Walillahi khazairus samawati wal ard walakinnal munafiqina la yafqahun. Padahal yang namanya perbendaharaan langit dan bumi itu milik Allah. Cuma ya orang munafik itu panjine munafik gak paham-paham memang gitu. Jadi Bapak Ibu jangan pernah kita itu berinfak atau melakukan amal soleh kemudian merasa iki loh gara-gara aku ini anok itu. Kalau aku nggak melaku, aku yang pertama kali merintis pembangunan masjid ada uang. Gak aku menolak, kalau ada uang munafik itu pak. Nauzubillah. Jelas la tunfiqu ala man inda Rasulillah hatta yanfadhu. Dia ngapunten saya keras begini karena kata apa Natalis keras mau tak tidak apa Qulil haqqa walau kana murran katanya. Ucapkan yang apa? Yang benar meskipun pak panas dalam pahit. Ya ini kan kalau Allah qala Rasul jangan sampai pak kita itu ngakunya mukmin, salat, zakat, puasa tapi kok munafik gitu loh. Bedanya munafik dengan mukmin itu apa sih? Tidak ada bedanya pak, casing tok sama. Bedanya dalam masalah ha? Ha? hantu masalah hati. Jadi jangan sampai kita itu hatinya sama dengan orang munafik naudzubillah. Casingnya sama. Mereka puasa kita puasa, mereka sholat kita sholat pak. Makanya kan bapak ibu orang munafik sholat tidak sholat. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat subuh dan sholat isya. Berarti kan mereka masih sholat. Ayo sopo malah sholat. Munafik berarti kan? Orang kafir itu sholatnya malas pak, tapi sholat mereka gitu loh. Jangan sampai kita seperti itu. Jadi orang mutakin itu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad pertama. Yang kedua wal al ghaib menahan amarah Pak. Didolimi orang, mampu melawan, bisa menang, tetapi ditahan amarahnya. Wal afina aninnas memaafkan memaafkan manusia Wallahu yuhibbul muhsinin Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan Jadi infak terus Kemudian ketika dizalimi Bapak Ibu Dia menahan amarahnya Dan orang yang menzalimi itu dia maafkan Didoakan di belakang ini lama anak ihsan Ya Allah ampuni dia Ya Allah buka hatinya Kembalikan dia kepada jalan yang benar Ya Allah Terus bukan hanya itu Pak, sudah ditahan amarahnya, dimaafkan, didoakan di belakang, dikirimi parcel bisa. itu panjenengan ya Bapak Ibu ya. Itu orang-orang penduduk surga loh. Uiddan lil tadi. Kalau kita belum bisa seperti itu Pak, ya Bapak kepingin surga, surga bani paling mereka mau seperti itu jadi inilah surganya Allah Ta'ala kalau kita ingin masuk surga Bapak Ibu jadi Islam itu memang mengajak kita dan maksa kita untuk baik saat besar-besarnya orang didolimi Pak nggak ada yang pernah terjadi bayangkan misalkan panjenengan nggih senantiasa menginfaki si bulan Kemudian Fulan ini malah memfitnah anak yang wah anak harus berzina dengan orang gitu. Jenengan kalau begitu gimana kira-kira sikapnya? Wes orang ini dibiayai mangani per bulan, tetapi malah mengatakan anak itu loh orang yang biaya itu itu berzina sudah gitu. Manusia ini kalau wis sejak hari ini nggak akan tak gimana itu orang. Itu manusia manusiawi betul. ini, Tapi kalau Islam nggak seperti itu Bapak Ibu wis lanjut no no gitu silahkan dibuka surat An-Nur 22 ini pernah terjadi ini Bapak itu pernah mendengar yang namanya hadithul ifak berita bohong pernah dengar halo pernah dengar betul okay. kalau pernah wis kasih tetap cerita ini jadi Bapak Ibu hadithul ifak ya nanti panjenengan baca surat An-Nur itu jadi Abu Bakar kan punya putri namanya Aisyah yang menjadi istri Rasulullah SAW Alaihi Wasallam itu dituduh berzina pak berselingkuh dengan seorang sahabat yang namanya Sofwan ibnul Mu'attal dan yang menyebarkan berita bohong itu adalah pentolan orang munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul Makanya sudah menjadi kaidah siapapun yang menjelek-jelekan sahabat terutama Ummul Mukminin Aisyah munafik itu pasti itu. Nggih, masih ngaku mukmin, masih jamaah masjid ada wah yang menjelek-jelekan Ummul Mukminin Aisyah itu munafik. Bu anak sampah orang kayak gitu. itu. Jangan boleh masuk masjid, Pak. Tak bisa wong istri Rasulullah kok dijelek-jelekan ya kan. Dan istri kapi ya kan gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada seorang sahabat ini kerabat Abu Bakar namanya Mistoh. Namanya siapa? Sinten? Mistoh. Nah, ya gitu-gitulah dia sahabat muhajirin miskin masih ada hubungan family dengan Abu Bakar tapi bukan termasuk orang munafik Bapak Ibu cuma yang namanya orang ya mungkin keceplosan kan ada yang maksum kan ikut-ikut menyebar berita bohong itu tadi. Makanya Abu Bakar bersumpah, wes sejak ini nggak akan terinfaki ya orang ini gitu kan. Ditegur sama Allah Taala dalam surat An-Nur ayat 22 wala ya'tani ulul fadli minkum was ayyutu ayyutu siapa ayyutu uli qurba wal masakin gitu wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim wala ya'tali dan jangan bersumpah jangan pernah bersumpah ulul fadli minkum wasa'ah orang yang memiliki kemuliaan dari kalian dan kelapangan ayyutu uli qurba bersumpah untuk tidak memberi kaum kerabat wal masakin orang-orang miskin wal muhajirin fi sabilillah dan orang-orang yang hijrah fi sabilillah yafu wal yasfahu hendaknya mereka memaafkan hendaknya mereka berlapang dada ala tuhibbuna ayyaghfirullahu lakum apakah kalian tidak senang kalau Allah mengampuni kalian wallahu ghafurur rahim Allah itu maha pengampun maha penyayang penyayang ini Bapak Ibu kalau sampai sekarang ngapunten panjenengan puasa, panjenengan iktikaf, sedekah, tapi gak wawo, percuma, Pak. Percuma. Mending gak kosong, pasti gak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wong tadi aja loh, tadi aja loh hadisnya kan jelas. Pintu-pintu surga dibuka tiap hari apa? Jumat dan Sabtu. Dalam Kamis dong. Senin dan Kamis. Maka Allah mengampuni setiap hamba yang tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun kecuali orang yang mempunyai masalah dengan saudaranya. Kata Allah Taala, "Anziru hadaini hatta yastoliha Sik sik sik sik tunggu dulu jadi diampuni kat malaikat sampai mereka berdua berdamai. Dan ya kalau nggak damai-damai, Pak, pak tak iya. Jangan sampai terjadi pada kita, Pak. Jadi iman kita berpuasa. Jadi jangan dikira bahwa yang namanya pembatal puasa itu hanya makan minum berhubungan suami istri aja, boten. Ada pembatal-pembatal lain, Pak. Panjenengan puasa tapi lesaning gunjing orang. Neraka tempatnya, Pak. Enggak enggak ada gunanya puasa itu. Dalam riwayat Ahmad ya dalam kitab Al Musnad sanatnya sahih seorang laki-laki itu datang kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dia mengatakan ya Rasulullah inna fulanatan yudkar min kathrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha ada seorang fulana perempuan kan fulana terkenal ahli sholat ahli sodakoh ahli puasa ghairu annaha tu'zi jiranaha bilisaniha hanya saja dia itu selalu mengganggu tetangganya dengan lisannya kata Nabi apa Pak? dia finnar dia dalam neraka habis tidak sholatnya habis tidak sodakohnya habis tidak puasanya habis percuma Kemudian perkara lain Bapak Ibu yang ngapunten menjadikan puasa kita percuma juga itu sombong Pak. Sombong. Sajadai lo pas sholat itu Pak Dijo tak boleh Pak tantangin sampai renggang-renggang mulu. Memang dulu lagi najis kayak asu be gitu ya. Orang Islam itu suci Pak. Sampai ada hadis suhrul mukmini tahu. Jadi bekas orang mukmin itu suci. Misalnya ada gelas di situ gitu. Gelas di situ bekas orang mukmin. Jangan minum tidak apa-apa. Wong kucingnya loh. Itu bekasnya diminum kucing itu suci, Pak. Dibuat wudhu boleh ada hadisnya itu. Apalagi muslim gitu kan. Ada orang itu Pak ngapunten. Ada orang parkir ngarep ngarepe omah tidak boleh. Ada orang itu menyandarkan kayu bakar tuh tidak boleh kok aku ambil ada gedean kayu bakar kita gitu kan makanya dalam hadis itu Nabi berpesan jangan sampai seorang tetangga itu melarang tetangganya untuk menyandarkan kayu bakar tirowennya kayu bakar gitu. ada itu enggak mau kesempil pak ngono kepen mlebu swarga surga baik paling gitu kan Nabi jelas kayak begini gak akan masuk surga pak masih oposo masih sodako gitu hadisnya jelas la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr tidak akan masuk surga orang yang di dalam kalbunya ada rasa sombong, sifat sombong sebesar biji sawi. Dan ya kalau itu biji sawit, waduh, tidak bakalan. Wong biji sawit aja tidak masuk kok gitu kan. Perkara lain Bapak Ibu yang juga membatalkan puasa kita, di ngapunten, ya tadi merasa berjasa tadi itu. Orang munafik itu sifat, kan pernah berjasa. Justru orang beriman itu kata Allah Taala, waladina yurtu nama atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Orang-orang yang yurtu nama atau senantiasa mempersembahkan amal soleh yang mereka persembahkan sholat, sodako, puasa dan amal soleh yang lain wa qulubuhum wajilah tapi hati mereka takut ya Allah jangan-jangan gak diterima itu orang beriman itu Makanya kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu kalau nggak salah itu dia mengatakan bahwa la yatimul ma'rufu illa bithalathah. Kebaikan itu belum sempurna kecuali dengan tiga perkara Bapak Ibu. Pertama disegerakan. Jadi kalau panjenengan sudah ada niatan berbuat baik, nang nang nang dilakoni. Jangan ditunda-tunda, nanti mati disik gitu kan. Atau keduluan orang. Yang kedua, disembunyikan. Jadi kalau panjenengan melakukan amal soleh sembunyikan. Biar kelihatan ikhlasnya yang tahu cuma Allah Ta'ala. Yang ketiga, jangan dianggap besar. Sebanyak apapun amal soleh yang sudah panjenengan lakukan, jangan pernah dianggap besar, tapi anggaplah kecil. Kenapa? Karena kalau kita anggap besar, nah ini yang menjadikan nanti banyak orang bangkrut pada hari kiamat. Akhirnya gampangan melakukan dosa-dosa, Pak. Iku lho pelacur ae gara-gara pamberi minum napa? Anjing apa kelinci niku? Iku lho pelacur diampuni masa aku sing bendina jam gak diampuni dapur dapuramu. Nyapunten nggih ini kasar diuri Pak Natalis begini. Jadi jangan sampai seperti itu Pak Itu loh sih membunuh seratus orang atau diampuni sama Allah Ta'ala Masa saya begini-begini Nah ini bilang Kita tidak tahu Bapak Ibu Makanya jangan pernah menganggap Amalnya banyak tetapi anggap kecil karena kalau kita sudah menganggap besar ujub pak ujub aku merasa lebih baik dari si fulan ujub lah bisa kita kabur sih aku lulus tadi malam wis ikhtikaf aku tadi malam wis qiyamul lain itu desel mawon itu nggak ngapa-ngapain kata Ibnu Qayyim lebih baik orang yang nggak qiyamul lain nggak ikhtikaf tapi ketika bangun menyesal daripada tadi malam qiyamul lail iktikaf tilawatul Quran tapi merasa lebih baik daripada yang lainnya. Ini bahaya, Pak. Dilanjutkan apa diteruskan? Jadi ini <clears throat> berkaitan dengan masalah asyahna. Islam itu mengajari kita untuk berbuat baik. Idfa billati ya ahsan apa artinya balaslah dengan yang jauh lebih baik idfa billati ya ahsan ini kalau mukmin dengan mukmin muslim dengan muslim fa idzal ladzi kana baina bainaha wa bainahu adawa ka'annahu waliyyun hamim ketika ada permusuhan antara dia dengan dia karena dia terus maka orang yang diapi terus tadi Bapak Ibu itu karena waliyun hamil seperti teman yang sangat akrab. Cuma ini susah. Makanya Allah Taala mengatakan wa ma yulakoha illa ladina sabaru wa ma yulakoha illa duhatin aldi. Tetapi nggak bisa mendapatkan anugerah seperti ini kecuali orang-orang yang sabar dan tidak bisa mendapatkannya kecuali orang-orang yang memiliki hak bagian yang sangat besar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan saya dan panjenengan semua orang-orang yang suka memaafkan, orang-orang yang suka berlapang dada Bapak Ibu kembali dalam surat Ali Imran ayat 132 eh 134 nggih. Ya, jadi senantiasa infak, kemudian menahan amarah, memaafkan dan berbuat baik. Jangan sampai kita termasuk mereka sing sampai mati biasanya pura-pura Dan kita ini aneh, kita berdoa Lailatul Qadar Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya kan minta diampuni tapi nggak bisa mengampuni oh orang. Ini saja. Terima kasih semoga bermanfaat.